Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di Majlis ilmu. Mudah-mudahan Majlis kita di sore hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, melanjutkan pembahasan kita dalam kitab uh, Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Masih dalam pembahasan al-ijma'. Nah, setelah beliau menyebutkan beberapa uh, <clears throat> syarat ijma beliau rahimahullah taala menyebutkan wala yushtaratu ala ra'yil jumhuri inqiradu asril mujmi'ina فينعقد الإجماع من أهله بمجرد اتفاقهم ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد Nah, kata beliau rahimahullah, dan tidak di, tidak dipersyaratkan menurut pendapat jumhur ulama, kebanyakan ulama inqiradu asril mujmi'in. Punahnya masa atau uh, waktu para ulama yang bersepakat. Nah, artinya ketika para ulama bersepakat dalam satu perkara Ya, begitu mereka bersepakat, ya, mereka ijma, maka langsung terhitung ijma. Ya, tidak perlu ditunggu wafatnya mereka. Contoh, ya dalam satu kurun waktu, ya, ada 100 orang ulama sepakat, ya, dan tidak ada yang menyelisihi mereka dalam satu perkara. Nah, apakah kesepakatan mereka ini, ijma mereka ini dianggap ijma, ya, menunggu sampai mereka mati semuanya, ya, ataukah karena sekedar sepakatnya mereka ijma'nya mereka langsung terhitung ijma nah, kata beliau menurut pendapat jumhur tidak dipersyaratkan inqiradul inqiradu asril mujma'in. ya punahnya atau habisnya waktu uh, wafatnya para ulama yang bersepakat itu tidak dipersyaratkan. Artinya begitu mereka sepakat, ya mereka ijma langsung terhitung ijma. Ya, tidak perlu ditunggu Eh, mereka wafat dahulu. Enggak. Nah, karena sebagian pendapat demikian. Ya, sebagian ulama mengatakan uh, kalau mereka sepakat ya kita tunggu dulu sampai mereka semua wafat ya dan ternyata tidak berubah pendapat mereka, nah, barulah dianggap ijma. Nah, karena selama masih hidup kan masih bisa berubah ya menurut pendapat sebagian ulama. Nah, kata beliau fayanaqidu fayanaqidul ijma'u min ahlihi bimujarradi ittifaqihim. Maka ijma' itu ya terhitung dari orang-orang yang melakukannya hanya sekedar karena ijma atau kesepakatan mereka. Artinya langsung terhitung, teranggap begitu mereka ijma, begitu mereka sepakat langsung ter, teranggap. Wala yuzulahum wala ghairihim mukhalafatuhu ba'du dan tidak boleh bagi mereka dan selain mereka untuk menyelisihinya setelah itu. Nah. Masya Allah Ta'ala. Jadi menurut jumhur ulama, kebanyakan ulama begitu uh, ada kesepakatan terjadi di kalangan para ulama, ya, terlebih khusus di zaman para sahabat dahulu, ya. Begitu mereka sepakat, mereka ijma, langsung terhitung ijma. Ya, tidak perlu menunggu wafatnya orang yang ijma tersebut. Nah, masya Allah taala. Kenapa demikian? Li'annal adillata ala annal ijma'a hujjatun laisa fiha ishtiratu inqiradil asri. Karena dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya ijma' itu adalah hujjah. Ya. Di dalam dalil tersebut tidak disebutkan, tidak dipersyaratkan inqiradul asri. Ya. Habisnya masa hidup mereka, tidak dipersyaratkan demikian. Ya, begitu mereka sepakat langsung teranggap teranggap ijma, terhitung ijma. Nah, Masya Allah Ta'ala. Ini dalil-dalil yang menunjukkan tentang uh, ijma atau kesepakatan ulama itu adalah hujjah. Demikian pula kata beliau, "Wali dan al-ijma'a hasala sa'atu uh, ittifaqihim." Faman alladhi yarfa'uhu? Dan karena juga ijma itu terjadi setelah sesaat atau sedetik setelah mereka sepakat. Jadi begitu mereka sepakat langsung teranggap ijma. Faman ladhi yarfa'uhu? Maka apa yang mengangkat atau menghalangi ijma tersebut? Enggak ada. Jadi langsung teranggap sebagai ijma. Nah, wa idza qala ba'dul mujtahidin qawlan aw fi'lan washtahara dhalika baina ahli al-ijtihadi wa lam yunkiruhu ma'a qudratihim 'ala al-inkar faqila yakun ijma'an wa qila yakunu hujjatan la ijma'an wa qila laysa bi ijma'in wala hujjah kata beliau pembahasan berikutnya kalau seandainya ada sebagian ahli ijtihad para ulama ahli ijtihad yang mengucapkan satu ucapan atau melakukan sebuah perbuatan. Kemudian washtahara dzalika baina ahli ijtihad dan itu tersebar di kalangan para uh, ulama ahli ijtihad. Walam yungkiruhu dan mereka pun tidak mengingkari. Ma'a qudratihim al ingkar. Bersamaan dengan itu mereka mampu untuk mengingkari kalau memang mereka mau mengingkari. Jadi umpamanya uh, di satu zaman ya ada salah satu ulama ya mengucapkan satu ucapan atau melakukan satu perbuatan dan itu diketahui oleh para ulama yang lain dan para ulama ini mereka tidak mengingkari ya tidak mengingkari perbuatan atau ucapan si alim ulama yang pertama tadi nah dan tersebar ya dan mereka tidak mengingkari nah apakah ini dianggap ijma atau bukan nah, kata beliau ada yang mengatakan itu langsung dianggap ijma ya ada juga yang mengatakan uh, disebut sebagai hujjah bukan ijma. Nah, ada juga yang mengatakan bukan ijma, bukan juga hujjah. Ya, dan ini mereka sebutkan masing-masing uh, sebabnya. Nah, kalau pendapat yang pertama mereka mengatakan eh, kalau begitu ijma, ya umpamanya di satu zaman, ya di satu zaman terjadi ada ada seorang ulama yang mengatakan sebuah ucapan atau melakukan sebuah perbuatan Sedangkan ulama yang lain tahu, ya tersebar dan mereka tahu, tapi mereka tidak ingkari. Ah, sebagian ulama mengatakan itu ijma. Ini pendapat yang pertama. Kenapa mereka katakan ijma? Karena diamnya umat ini, sedangkan mereka mampu untuk mengingkari, itu dalil yang menunjukkan bahwasanya mereka setuju perbuatan itu. Nah, dan ini banyak digunakan, ya. Masya Allah taala oleh para ulama kita dalam kitab-kitab mereka. Nah, Jadi kalau terjadi hal seperti itu tidak ada pengingkaran oleh ulama yang lainnya, ya, itu menunjukkan mereka sepakat akan hal tersebut. Ini menurut pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, mereka katakan enggak ya, tidak disebut ijma tapi disebut hujah. Ya. Tidak boleh dipastikan itu ijma. Nah, karena secara lahiriahnya ya kita katakan itu hujah. Ya, kita katakan itu hujah. Secara lahiriah kita katakan mereka sepakat karena mereka tidak mengingkari. Ya. Karena orang yang tidak mengingkari padahal dia mampu untuk mengingkari ini menunjukkan ya, menunjukkan bahwasanya mereka menyetujui hal tersebut. <coughs> nah, dan hujah itu bisa terlihat ya, bisa kita katakan hujah ya, jika terlihat dari sisi lahiriahnya. Nah, ya, masya Allah taala. Jadi kalau ada ulama yang, yang ber, mengucapkan satu ucapan, dan mengatakan satu e, melakukan sebuah perbuatan dan para ulama yang lainnya mereka melihatnya dan tidak mengingkarinya kita katakan yaitu hujjah tapi nggak disebut sebagai ijma nah tidak disebut sebagai ijma ya, karena e, kalau kita katakan itu hujjah itu masih lebih mudah lebih gampang dibandingkan kalau kita katakan mereka ijma sepakat belum tentu juga yang diam itu sepakat belum tentu juga nah maka kalau ada seperti ini ya Kata pendapat yang kedua ini kita sebut sebagai hujah bukan ijma. pendapat yang ketiga mereka katakan enggak, kita enggak sebut ijma, tidak pula hujah. Nah, karena kita katakan sebagai hujah ya kalau ada dalilnya dari Al-Qur'an atau sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam dibikin pula dari ijma atau kias. Ya. Sedangkan kita mendapatkan ada seorang ulama yang berpendapat demikian, ucapan atau melakukan sebuah perbuatan, ya, tidak boleh kita katakan hujah. Ya, tidak boleh juga kita katakan ijma. Jangankan ijma, hujah saja nggak boleh kita katakan itu hujah karena tidak ada dalilnya. Ya, apalagi mau dikatakan ijma. Nah, masya Allah taala. Jadi selama ternafikan adanya ijma, maka kita katakan berarti bukan ijma. Ya. Selama tidak ada dalil Ya, tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut, maka kita katakan bukan hujjah. Ya, bukan hujjah. Nah, kata beliau, wakila inna inkirodu atau in inkirodu qabla al-inkari fahuwa ijma. Lianna istimraru, lianna istimrara sukutihim al inkiradi ma'a qudratihim al-inkar dalilun ala muwafaqatihim. Wahada akrabul akwal. Nah, ini masih tentang Inqiradul Asr. Kata beliau Rahimahullah taala ada yang mengatakan, pendapat lain yang mengatakan para ulama yang eh, apa namanya, yang diam tadi dan tidak mengingkari, mereka mendengarkan sebuah ucapan atau menyaksikan sebuah perbuatan, ya, dan mereka tidak mengingkari hal tersebut dan mereka mati di atasnya dan tidak mengingkarinya, maka dikatakan sebagai ijma. Nah, dikatakan sebagai sebagai ijma. Kenapa? Kata beliau, ini qaradu qabla ingkar fahuwa jima' Kalau para ulama tadi yang tidak mengingkarinya, ya, para ulama yang melihat sebuah ucapan ulama atau perbuatan ulama dan mereka tidak mengingkari. Ah, orang-orang yang tidak mengingkari tersebut, kalau mereka wafat sebelum ingkar, maka dianggap sebagai apa? Ijma. Ya, karena diamnya mereka, terus-menerusnya mereka diam ya, atas perbuatan atau ucapan tersebut, ya, sampai mereka wafat, padahal mereka mampu untuk mengingkari, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya dia sepakat atau setuju dengan perbuatan itu. Nah, kata beliau rahimahullah, wahad akrabul akwal dan inilah pendapat yang yang paling dekat dengan kebenaran. Nah, ini pendapat yang beliau pilih e, bahwasanya kalau kalau apa namanya terjadi satu ucapan atau perbuatan di satu zaman, apalagi di zaman para sahabat, ya, tidak ada para sahabat yang lain umpamanya yang mengingkari hal tersebut sampai mereka wafat. Nah, ini e, tanda atau dalil yang menunjukkan kepada kita bahwasanya mereka sepakat akan perbuatan tersebut. Karena para sahabat tidak akan mungkin diam. Ya, kalau mereka tidak sepakat atau itu adalah perbuatan mungkar umpamanya atau perbuatan yang menyelisihi syariat pasti mereka ingkari. Berarti kalau mereka tidak ingkari dan mereka diamkan hal tersebut, ah, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya mereka sepakat akan hal itu. Nah, masya Allah taala. Itu kalau terjadi di zaman sahabat, eh, tabiin dan asbab tabiin, ya karena mereka adalah orang-orang yang warak ya dalam uh, urusan agama ya dan mereka tidak mungkin untuk diam terhadap satu perbuatan atau ucapan yang batil sedangkan mereka meyakini itu batil nggak mungkin mereka diam mereka pasti ingkari nah berarti kalau mereka tidak mengingkarinya mereka diamkan ya itu dalil yang sangat kuat yang menunjukkan kepada kita bahwasanya mereka pun menyetujui hal itu Nah, ini mereka sepakat. Berarti apa? Kalau eh, ada seorang ulama umpamanya di zaman sahabat, ini kita berbicara umpamanya di zaman sahabat. Di zaman sahabat umpamanya ada seorang sahabat melakukan sebuah perkara ya atau dia mengucapkan sebuah ucapan dan para sahabat yang lainnya mendiamkan dan mereka tidak mengingkarinya sampai mereka wafat pun tetap seperti itu kemudian diriwayatkan perbuatan tersebut kepada ulama-ulama setelah mereka umat setelah mereka ya, generasi setelah mereka Ah, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya mereka apa? Sepakat akan hal itu. Nah, sepakat akan hal tersebut. Nah, Allah taala alam. Eh, ini dapat kita sampaikan eh, di kesempatan sore hari ini. Sisa dari pembahasan ijma dan insya Allah taala pembahasan berikutnya kita akan masuk dalam pembahasan al-qiyas ya, analogi. Nah, ini juga penting untuk kita pelajari Eh, supaya kita tidak eh, sembarangan dalam melakukan kias atau analogi ya nanti akan kita sebutkan definisinya kemudian uh, rincian dalam pembahasan uh, al kias, nah Allah taala baik Wallahu taala alam sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasahbihi ajmain kita berdoa dan memohon kepada Allah semoga Allah beri taufik kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya, istiqomah dalam menuntut ilmu agamanya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat uh, pandemi atau COVID-19 dari negeri kita sehingga kita bisa beraktivitas seperti sedia kala dan semoga Allah berikan kepada kita semua kesehatan diberikan umur yang panjang di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.